dikultuskan dijadikan sebagai tempat bergantung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dianggap memiliki bagian daripada rububiyah, kekuasaan yang mutlak milik Allah. Bahwasanya mereka wali-wali ini turut serta mengatur alam. Wali-wali ini punya hak memasukkan siapa-siapa yang dia kendaki ke dalam surga mengeluarkan siapa-siapa yang dikenaki dari dalam neraka. Wali-wali ini mengetahui isi yang terdapat dalam lauh mahfuz. Wali-wali ini mengetahui gerak kalam. Maka segala macam bentuk sesembahan ini namanya berhala yang dijadikan tempat bergantungnya orang-orang musyrikun persis bergantungnya mereka dengan Tuhan-Tuhan ini yang mereka anggap kuasa mendatangkan bagi mereka manfaat. kuasa menolak daripada mereka mudarat. kuasa membahagiakan hidup mereka. kuasa memberikan rezeki kepada mereka. Semua iktikad ini semua ketergantungan ini kepada Tuhan-Tuhan dari sen Allah bagaikan ketergantungan apa tadi? Apa? Laba-laba dengan sarangnya dan Allah mengatakan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sungguh selemah-lemahnya sarang adalah sarang laba-laba. Allahu Akbar. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laba-laba, sarang laba-laba, ya. Mungkin kena dahan dia runtuh, kena angin dia hancur, kena hujan dia selesai. Dan laba-laba menganggap sarangnya yang paling hebat, sarangnya yang paling kuat. Subhanallah. Ya. Dan ini tafsiran para ahlu tafsir menyebutkan betapa lemahnya sarang laba-laba, betapa bangganya laba-laba dengan sarangnya. Subhanallah. Perumpamaan orang-orang musyrik yang begitu membanggakan akidah mereka bagaikan perumpamaan orang-orang kemudian mereka menyerang Islam. Sekarang ini banyak orang-orang menyerang Islam. Syariat Islam. Ya, mereka serang kitabullah, hukum Allah, sunnah Rasulullah. Mereka serang. Menurut mereka, mereka lebih hebat daripada Allah tabaraka taala. Maka mereka serang agama Islam dengan subat-subat padahal karena kebodohan mereka. Ya, sebagaimana jaringan Islam liberal, Islam pluralis dan sejenisnya. Ya, yang menyerang Islam orang-orang musyrikin dengan subhatnya menyerang Islam. Perumpamaan mereka bagikan ungkapan seorang penyair. Mangkana baituhu minaz zujaji fala yarmi buyutan nasi bil hijarah. Man kana baituhu minaz zujaj fala yarmi buyutan nasi bil hijarah. Ada anak-anak sanawi al-mutawassit yang bisa menerjemahkan tak kasih uang nih 50 ribu Man kana baituhu minaz zujaj fala yarmi buyutan nasi bil hijarah Nih. Anak al mutawasid boleh yang kelas satunya, boleh yang kelas duanya. Ada kelas dua. Saya ulangi dua kali. Man kana baituhu minaz zujaji fala yarmi buyutan nasi bil hijarah. Silakan. Antum, tafadhal. Ah, ambil mikrofonnya. Coba antum jawab. Ini jangan sampai masuk kantong lagi. Cepat. Ini beli kupat mantap nih. Ayolah. Fadal, untuk mau jawab? Hmm, sini. Harus berani. Gimana ini? Ahli tauhid penakut. Ah, sini. Ta'ala. Kamu terjemahkan dulu. Sini dulu. Maju. Jangan gentar, maju tak gentar. Ah, apalagi sekelas sama Zubair. Fadal. Sama Fairuz. Ta'ala. Kum ant, Hmm, fadal. Barang siapa yang rumahnya terbuat dari kaca maka jangan melempar rumah on manusia dengan batu. Mumtaz. Mumtaz, barakallah fiik. Dia dapat hadiah. Nanti banyak hadiah-hadiah dari panitia. Tapi batu akik kayaknya belum kayaknya. Man kana baituhu minaz zujaji Barang siapa yang rumahnya terbuat dari kaca, jangan coba-coba lempar rumah orang pakai batu. Apa maknanya? Kalau rumah antum dari kaca, lempar rumah orang pakai batu, ditimpu orang rumah antum, hancur. Begitulah perumpamaan orang-orang musyrikin yang menghujat Islam. Padahal mereka bergantung dengan sarang laba-laba. La ilaha illallah. Tadi saya baca dalam suatu tulisan ya ada ilmuwan menemukan hal lain dalam laba-laba kalaupun para ahlu tafsir mengatakan selemah-lemah sarang-sarang laba-laba ternyata ilmu pengetahuan yang terkini menyebutkan betapa kuatnya sarang laba-laba kuat ya dia memiliki daya elastis bisa dua kali tiga kali dia itu dapat kembali. Misalnya datang sesuatu, ya. Bahkan sarang laba-laba ini mampu untuk menangkap mangsa yang dua, tiga, empat kali lebih besar daripada dia. Laba-laba. Yang mana kalau udah lengket mangsanya, mangsanya nggak bisa lepas dari sarang ini. Dan laba-laba memiliki sekitar 30 ribu jenis laba-laba. Allahu Akbar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sebesar tangan kita, namanya tarantula, yang bisanya dahsyat, bisa membunuh, mematikan. Ternyata sarang laba-laba ini kuat, kokoh. Maka menurut penelitian, ya, seperti kumbang, yang kecepatannya 25 km per jam kumbang, terbangnya kuat, cepat. Tapi dia ketika masuk melewati sarang laba-laba terjerat dan dia nggak bisa selamat. Jadi dia mengatakan sebenarnya menurut penelitian yang kami pahami, walaupun para ahli tafsir mengatakan sesungguhnya selemah-lemah sarang laba-laba sarang sarang adalah sarang laba-laba, selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan Subhanallah. Yang diinginkan adalah kehidupan laba-laba yang ganas. Mungkin kita belum tahu bagaimana laba-laba. Laba-laba binatang yang ganas. Yang membuat sarang itu adalah betinanya. Yang membuat sarang laba-laba betinanya. Dan betinanya lebih besar daripada jantannya. Ketika betina ini butuh kawin untuk melanjutkan keturunannya, ya maka datanglah sang jantan. Dia menggoda supaya datang sang jantan. Kemudian sang jantan ini bertempat dalam sarang tersebut. Setelah terjadi pembuahan, laba-laba betina ini akan bunuh makan laba-laba jantan. Habis hajatnya, selesai kebutuhannya, dia makan laba-laba jantan. Ngeri. Ngeri nggak? Atau kemungkinan kedua, ketika lahir anak-anaknya, dia suruh yang jantan untuk jaga anak-anaknya. Ketika anak besar, anak-anaknya yang makan bapaknya. Coba antum cek nanti set di mbah itu, Syekh Google, tengok bagaimana itu kehidupan laba-laba. Jadi menurut dia, penelitian ini, Subhanallah. Ketergantungan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka karena kemaslahatan sesaat. Ya, sebagaimana ketergantungan laba-laba betina kepada jantan kemaslahatan sesaat. Ketika habis maslahat. Ya, ketika telah membantu dirinya. Setelah itu dianggapnya membantu dirinya, setelah itu yang terjadi adalah Subhanallah, makan memakan. Demikian juga hari kiamat. Yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semuanya berlepas diri daripada penyembah-penyembahnya. Subhanallah. Karena di hari kiamat Allah akan kumpulkan semua yang disembah manusia dengan para penyembahnya. Ya, semuanya akan disatukan dalam neraka jahanam ya dan billah kecuali makhluk-makhluk seperti wali-wali Allah, seperti nabi-nabi Allah yang mereka disembah dan mereka tidak rela. Karena itu di antara tafsiran Al-Qur'an Al-Karim ketika Allah mengatakan tentang neraka waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Menurut penelitian sebagian daripada ulama tafsir, dan Syekh Albani mensahihkan hadisnya bahwasanya kelak seluruh yang disembah manusia berupa Tuhan Tuhan ini dihadirkan di hari kiamat. Semuanya digiring ke neraka dengan para penyembah-penyembahnya. Dan yang paling banyak adalah batu-batu yang dipahat menjadi Tuhan-Tuhan. Semuanya akan dibakar. Inilah tempat kalian bergantung dahulu kala. Nih, tidak bisa menyelamatkan kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Isa ya Ustaz? Bukankah dia disembah? Bukankah dia itu dipuja? Dikatakan anak Tuhan? Ya, apakah dia akan digabungkan dengan mereka dari kiamat? Allah tidak. Demikian juga sebagian wali-wali Allah yang mereka adalah orang-orang saleh. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah kemudian disembah, dipuja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah di hari kiamat mereka akan digiring dimasukkan ke dalam neraka beserta para penyembahnya? Tidak di hari kiamat mereka saling berlepas diri satu sama lain ya id tabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'awul al'adzab wa taqatta'at bihimun nar wa taqatta'at bihimul asbab tatkala berlepas diri yang diikuti daripada yang mengikuti dan mereka melihat api neraka yang menyala-nyala terputuslah ketika itu semua hubungan dan sebab subhanallah di hari kiamat Bahkan para takut yang menyuruh manusia menyembah dirinya, maksudnya apa? Mengikuti semua perkataannya, dialah hukum. Sebagaimana jenis Khan dan semisalnya, hukum adalah apa yang keluar daripada mulutnya. Ini togut. Subhanallah. Di hari kiamat, masing-masing berseteru. Ya, yang menyembah mereka protes mereka mengatakan kami tersesat gara-gara dia. Campakkan dia di bawah kami biar kami pijak-pijak dalam neraka jahanam. Subhanallah. Saling hujat menghujat. Di dunia seolah-olah mereka subhanallah begitu Allah Akbar. Ya. Bergantungnya para penyembah kepada yang disembah. Di hari kiamat semuanya saling bermusuhan satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Semua orang dahulu punya hubungan kekasih kecintaan. Sebagaimana cintanya para penyembah-penyembah berhala-berhala dari sen Allah dengan berhala-berhala mereka. Ya. Baik berhala ini berbentuk manusia yang dipuja, jin, syaitan dan seterusnya. Di hari kiamat semuanya mereka akan menjadi musuh satu sama lainnya. Kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna perumpamaan mereka yang menjadikan wali-wali sebagai tempat bergantung ya, bagikan perumpamaan laba-laba yang membangun sarangnya sesungguhnya selama-lama sarang adalah sarang laba-laba, maksudnya adalah hubungan kelak antara mereka terputus saling makan-makan satu sama lain saling celaka mencelakakan satu sama lain, saling menghujat menghujat satu sama lain di hari kiamat. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Al-Qur'an Karim menjelaskan kepada kita tentang salahnya orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bacakan ayatnya kita sebutkan satu kisah. Antum anak-anak mau dengar kisah? Suka dengar kisah enggak? Ini kisah betapa naifnya akal manusia ketika tidak mendapatkan sinar tauhid. Di kota Madinah ada seseorang pemimpin dari Bani Salimah. Ya, kalau Bani Salimah itu sekarang tempatnya daerah Kuba. Ya. Mereka agak jauh daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daerah Kuba, daerah Masjid Qiblatain. Bani Salimah Ketika Islam masuk ke jantung kota Madinah, dibawa oleh salah seorang pemuda yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ya Mekah sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah. Rasulullah telah mengutus dutanya dan dialah duta pertama dalam Islam. Ya, untuk menyinari kota Madinah dengan Islam Subhanallah. Sehingga tersebarlah Islam di mana-mana. Setiap rumah membicarakan tentang Islam, membicarakan tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah cahaya ke rumah-rumah kaum muslimin di kota Madinah. Subhanallah. Siapa kira-kira nama pemuda ini? Ada yang tahu enggak? Siapa nama pemuda ini? Kayaknya kalau nggak saya keluarkan uang nggak jawab ini. Oke, saya keluarkan lagi. Siapa nama pemuda ini? Dilarang saling mewahyukan satu sama lain. Ah, modal. Ini boleh untuk anak SD boleh. Masa abang-abang kami aja. Ah. Masya Allah. Kalau ini kalau dikasih sama bapak-bapak diketawainya saya. Kau kasih saya puluh ribu, ini uang saya lempar tanya. Bapak-bapak, nah, siapa? Nama pemuda, duta pertama dalam Islam yang diutus Nabi kota Madinah. Biografi keluarga Nabi SAW, hadiahnya. Nah. Tafadhal. <laughs> Ada syekh, labas. Enggak ada yang lain terpaksa lah syekhnya turun tangan. Tafadhal ya syekhana. Syekh ini. Mau. Ah, Mus'ab bin Umair. Antum berikan sama Syekh itu? Padahal. Setelah ini Syekh enggak aci ikut. Enggak. Naam. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Mus'ab ini anak-anak sekalian, pemuda yang telah merasuki seluruh tulang-tulangnya dan darahnya iman. Sebelumnya dia masuk Islam, dialah pemuda yang paling gagah di kota Mekah, paling harum. Parfumnya parfum mahal. Enggak ada kayak parfum kita sepuluh ribu sebentar aja hilang. Parfumnya dari jauh orang mengetahui itu Mus'ab. Anak orang kaya, pakaiannya bagus, perlente. Ketika mulut Islam ditelanjangi oleh orang tuanya. diikat, dikurung, dicabut semua kenikmatan dan dia pilih Islam atas segala kenikmatan dunia. Berangkatlah dia setelah lepas daripada rumah orang tuanya, Rasulullah mengutusnya berangkat ke kota Madinah. Dan dengan sebab Musab masuk sebagian besar penduduk Madinah ke dalam Islam. Tapi ada yang bersisa. Di kota Madinah. Dialah yang paling anti. Orang ini sebelum Nabi datang ke Madinah telah sepakat dua suku besar namanya Aus dan Khazraj untuk menjadikannya sebagai raja mereka. Ya. Mereka sepakat untuk menjadikan orang ini raja. Maka ketika datang Nabi bahkan telah ditempah untuknya mahkota, siap-siap dijadikan raja. Datang Nabi, orang semua meninggalkan dia. Inilah dia yang enggak masuk Islam. Dan dia menjadi pemimpin orang-orang munafik dan dialah yang membuat segala macam kekacau balauan dalam Islam. Dalam perang Uhud, seribu orang sahabat dengan provokasinya 300 orang-orang munafik pulang ke Madinah. Tinggal 700 orang yang berangkat dalam perang Uhud. Dan dia masuk Islam setelah penaklukan ya orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Ternyata kuat kaum muslimin dia lihat perang Badar menang, ya. Dalam perang Badar cuma 300 sekian kaum muslimin melawan titik-titik daripada jumlah orang-orang musyrikun kota Makkah. Ternyata menang kaum muslimin dalam perang Badar. Maka dia melihat dia harus masuk Islam. Kalau andai kata dia nggak masuk Islam bahaya. Maka dia pun berpura-pura masuk Islam setelah perang Badar. Dua pertanyaan. Yang pertama, siapakah pemimpin orang munafik tersebut? Yang kedua, berapa jumlah pasukan orang-orang musyrikin dalam perang Badar? Ada dua kitab ketika hidayah menyapa. Akidah Salaf Ashabul Hadis. Tapi yang jawab, "Syekh nggak boleh ikut." Tafadhol, silakan Bapak. Antum kasih mikrofon. Antum ulangi lagi. Abdullah bin Ubay jumlah pasukan musyrikin iya, seribu. Ada sponsor. Mantap kayaknya nih. Abdullah bin Ubay jumlah pasukan seribu. Jumlah pasukannya seribu. Dua-dua dia ambil subhanallah. Ini dua-dua untuk antum ini. Dua pertanyaan langsung dia jawab. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik dan jumlah pasukan Quraisy ketika itu adalah seribu orang dalam perang Badar. Siapa nama antum, Pak? Supriyadi. Ya, Berarti dia hobi sejarah ini. Subhanallah. Barakallah fiqh. Maka Islam telah masuk di kota Madinah. Allahu Akbar. Ya. Berbondong-bondong mereka memeluk Islam. Tapi ada seseorang. Nanti nama orang ini terakhir antum jawab. Yang berhasil menjawabnya kita kasih 50 ribu. Ya. Dari penitia ini, sponsor. Bentar lagi keluar sponsor-sponsor lainnya kayaknya nih. Tersebarlah Islam di seluruh kota Madinah. Ada seseorang pemimpin Bani Salimah. Enggak boleh ya, enggak aci lihat Syekh Google, enggak boleh. Enggak boleh tanya <laughs> Syekh Google. Dia ini belum menerima Islam. Padahal putranya yang bernama Muadz telah masuk Islam. Bahkan putranya adalah utusan bayat Bayatul Aqabah putranya ikut. Subhanallah. Dalam Bayatul Aqabah putranya ikut. Tapi orang tua kadang-kadang payah mendengarkan kata anak-anak. Ya enggak? Berat. Mereka merasa lebih pandai daripada anak-anak. Sehingga dia tidak terima Islam. Ya. Maka dia ini ingin sekali kalaulah yakni sang anak Muad ini ingin kalaulah orang tuanya Memeluk Islam, memeluk hidayah agama fitrah. Orang tuanya ini punya patung yang dipahat dari kayu. Patungnya dipanggil manat. Patungnya dikasih parfum, patungnya dielus-elus. Ya, digosok-gosok kayak batu akik supaya mengkilat. Ya kan? Subhanallah. Maka ketika itu berpikir anaknya Muaz. Dia datangi sahabatnya yang kedua, namanya Muaz juga. Sahabatnya Muaz dan dia Muaz. Sama-sama Muaz, Muazan. Ya. Gimana caranya nih supaya abis saya ini masuk Islam ini kita kerjai. Nanti malam patungnya kita ambil. Malam hari ketika tidur orang ini, titik-titik ini, Mr. X ini Subhanallah. Ya. Berangkatlah kedua orang ini masuk menyelinap ke tempat penyembahan patung tersebut. Mereka ambil patung ini, patung Manat. Kemudian mereka bawa keluar. Mereka campakkan ke dalam sumur. Ya, tempat kotoran-kotoran kotoran-kotoran orang-orang Ansar, tempat buang sampah. TPS, tempat pembuangan <laughs> sampah. Mereka pun tidur seolah-olah nggak ada masalah. Pagi hari laki-laki Mr. X ini dia ingin melihat Tuhannya. Mau menyembah Tuhannya. Dia lihat ternyata Tuhannya hilang. Tuhan bisa hilang. Parah memang orang-orang yang tidak mendapat hidayah Islam. Pening dia, bingung. Siapa yang telah masuk tadi malam? Siapa yang telah mencuri Tuhan saya? Tuhan dicuri. innalillah wa inna rajiun. Fitrahnya sudah menyimpang. Ya, dia cari kemana-mana Tuhannya. Keliling kampung, sampai ke TPS-TPS tempat pembuangan-pembuangan sampah dapatlah Tuhan di sana tersungkur bercampur baur dengan kotoran-kotoran apapun di sana ada dia nangis dia turun ke sumur itu dia ambil Tuhannya Tuhanku siapa yang kurang ajar kepadamu ini dia bawa Tuhannya ke rumah dimandikan Tuhan dimandikan dimandikan Tuhannya ya kalau bayi dikasih bedak <laughs> dikasih parfum diletakkannya lagi Tuhannya dah malam kedua putranya nggak bosan belum sadar juga abi kita ini itu bukan Tuhan Tuhan tuh bukan Tuhan itu itu hantu Tuhan tuh tuh <laughs> mereka nyinap, dipastikan tidur orang tuanya kembali mereka ambil taruhkan tempat TPS semula. Pagi-pagi hilang Tuhannya. Dia marah besar. Kalau aku tahu siapa yang mencuri Tuhanku akan ku, aku siksa dia. Kuberikan kepadanya pelajaran. Seketika langsung ke tempat TPS awal. Tempat pembuangan <laughs> sampah awal. Berangkat. Dia lihat kembali Tuhannya tersungkur dalam keadaan yang sama persis. Kembali dia cuci, dia bersihkan, merepet-repet dia sepanjang jalan. Ya. Kemudian pada malam ketiga capek dia ngurus Tuhannya ini. Tiap malam kau hilang. Nih kau ambil pedang nih. Diletakkannya pedang, dikalungkannya ke leher Tuhannya. Kalau kau memang betul-betul Tuhan, mampu kau jaga dirimu sendiri. Nih pedang, siapkan untukmu. Ya. Allahu Akbar. Malam hari dia pun tidur. Dia bilang, kalau ini Tuhan pasti dia akan bela dirinya ini. Maka kalau anda kata Tuhan enggak bisa bela diri, bukan Tuhan, Tuhan tuh. Enggak bisa bela diri dia. Ya, sebagaimana anggapan orang-orang Nasara. Tuhan mereka dibunuh, disiksa, disalib. Dan dia enggak mampu. Oh, bahaya ini. Subhanallah, bukan Tuhan yang nggak mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi Tuhan yang mati, Tuhan yang disiksa, Tuhan yang hilang. Ya, Tuhan yang masuk ke dalam tong sampah, bukan Tuhan. Allah Akbar. Maka malam hari nggak peduli mereka. Subhanallah. Pedangnya diambil, dipisahkan, dilepaskan. Mereka cari bangkai. Ini paling parah penghinaan sebesar-besarnya dapat mereka bangkai anjing. Mereka ikat anjing ini yang telah menjadi bangkai dengan mana Tuhan mana tersebut. Mereka campakkan di tempat TPS yang lebih jauh. Pagi hari dia pening. Mana Tuhanku ini? Dia berangkat ke TPS awal, nggak ada. Dia cari kemana-mana, dapatlah Tuhannya. Dia lihat Tuhannya terikat dengan bangkai anjing. Dia berkata, manalah ada kebaikan pada Tuhan yang diikat sama-sama dengan bangkai anjing nggak ada beda. Subhanallah. Kemudian dinasihati oleh kaum muslimin. Itulah Tuhanmu itu. Itu Tuhan, Tuhan tuh. Bela diri nggak bisa. Subhanallah. Masa Tuhan diikat rela dengan bangkai anjing dimasukkan ke dalam ya ke dalam sumur dan akhirnya dia pun memeluk Islam dan bagus Islamnya. Dan orang ini akhirnya mati syahid dia pincang. Pincangnya parah. Dalam perang Uhud, dia maksa kepada Rasulullah datang ketika itu anak-anaknya, putra-putranya. Mereka mengatakan, ya, putra-putranya mengatakan, "Ya Rasulullah, abi kami jangan ikut perang." Dia itu pincang kakinya parah. Biar dia jaga mahram-mahram kami, harim-harim kami. Ya, setelah itu dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya enggak mau di rumah." saya mau ikut perang bersama anda. Kata Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan kepada kepadamu keringanan, uzur dengan keadaanmu seperti ini? Ya Rasulullah, wallahi saya ingin meminjakkan surga dengan kaki saya yang pincang ini. Akhirnya dengan keinginan yang keras, Rasulullah memberikan kepadanya kesempatan ikut berperang pada perang Uhud dan dia terbunuh pada perang Uhud. Pertanyaan saya, siapakah nama orang ini? Uang ini hanya boleh untuk anak-anak, orang-orang dewasa nggak boleh. Hah? Cepat. Siapa nama orang ini? Mr. X ini. Yang nama anak-anak boleh. Kalau andai kata orang tua angkat tangan berarti dia Hah? Anda nggak rela ngasihkan uang ini kayaknya ke orang tua lah. <laughs> Masih ada buku panitia. Satu lagi aja. Kalau nggak ada yang jawab, tunda. Nggak lewat, nggak ada bagi dia. Ah, kalau orang tua nih, anak-anak nih, siapa namanya? Tafadhal. Kalau antum ini bukan orang tua pastinya nih. Tafadhal. Siapa namanya? Siapa nama laki-laki ini? Zaid bin Said Zaid bin Sahal. Laisa sawaban. Enggak benar. Tak apa, dia telah ber, ber, ber, berikhtiar dan dengan niatnya dapat pahala insyaallah taala. Yang lain Pertanyaan kedua Ya. Tadi saya sebutkan ada dua Muaz. Siapa nama Muaz yang kedua? Muaz yang pertama pasti ketemu ketika kita mengetahui siapa nama bapaknya. Muaz yang kedua siapa? Ini mudah. Siapa nama Muaz yang kedua? Pemuda ini. Dialah saya berikan bocoran sedikit. Dialah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamukum bil halali wal haram. Dia kasih bocoran bun. Dialah yang kata Nabi kalau akan dibangkitkan lebih maju satu depa daripada sahabat-sahabat lainnya. Bocoran. Dialah sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman. Ah. Entah antum. Siapa? Muaz bin Jabal Ta'ala. Dia Masya Allah haris. Tidak dapat yang pertama, dapat yang kedua. Tak apa. Silakan. Mas muka. Rizki anta fi safin? Anta fi safin? Antum kelas berapa? Kuliah. Itu kuliah. Tak apa. Jamil. Mu'ad bin Jabal nama temannya. Teman si Mu'az yang pertama ini. Siapa nama Abi Mu'az ini? Ah. Oke. Nggak ada, saya hitung p tiga, kalau nggak ada saya tutup soal ini. Saya tunda. Satu. Dua. Ah, fadal. Mu'ad bin Amar. Saya nggak nanya orang ini, saya tanya abinya siapa namanya. Amr bin bin As setengah bukunya ini. Hah? Amr bin Jamu, Antum nanya sama saya Google ya. Tafadhal, tafadhal. Fadhal saya. Amr bin Jamu, padul, Masya Allah. Tafadhal, barakallah fiik. Baik. Ya, ini antum kasih sama beliau ini. Beliau yang tadi yang jawab Amr tadi benar itu. Tapi binnya. Baik. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah betapa lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Saya teringat kisah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia subhanallah mendebat orang-orang musyrikin. Inilah perumpamaan Tuhan-Tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara antum catat aja suratnya nanti antum lihat sendiri. Dari ayat yang ke-69 sampai 81 ada di sana terdapat dialog antara Ibrahim dan orang-orang musyrikin di kala itu. Allah berfirman, "Watru 'alaihim naba Ibrahim." Bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya ayahnya bernama Azar dan kepada kaumnya apa yang kau sembah ini qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami akan terus-menerus sabar, konsekuen untuk senantiasa menyembahnya. Ya makna akifin beriktikaf mana aja adalah mulazamatul makan akan terus-menerus setia menyembah berhala-berhala ini. Jadi ini dialog tanya jawab, membuka akal-akal manusia. Begitulah seharusnya kita berdialog dengan orang-orang musyrikin. Ini tuan-tuan yang kalian sembah ini api, batu-batu yang kalian sembah ini, ya. Tanya kepada mereka. Qala, berkata Ibrahim, "Hal yasma'unakum id tad'un?" Apakah mereka ini berhala-berhala yang kalian sembah ini mendengar kalian tatkala kalian menyerunya? Tanyakan kepada para penyembah berhala ini api yang kau panggil, kira-kira dia mendengar. Matahari yang kau panggil, yang telah mati yang kau panggil. Patung-patung yang kau panggil, apakah mereka mendengar? yadhurrun. Apakah kira-kira berhala-berhala ini bisa membahayakan kalian atau memberikan padakan keberuntungan? Dapatkah berhala-berhala ini memberikan kepadakan keuntungan? sebagaimana itikad orang-orang musyrikin berhala-berhala mereka mendatangkan keuntungan subhanallah dan sebagian daripada kaum muslimin terkadang bergantung dengan ya kadang-kadang ada putu-putu kiai yang mereka kultuskan dijadikan sebagai jimat subhanallah ya di daerah daerah kita di Batam sana ada putu yang telah lama usang. Seorang tua pakai peci hitam. Ya, saya lihat pertama kali di salah satu rumah makan. Saya tengok, oh ini foto siapa? Taruh tinggi kan. Tapi nggak saya tanya. Wallahi saya kira itu foto nenek moyang mereka. Berapa hari berikutnya saya tengok di toko emas ada foto yang sama. Berarti itu oh, pemilih mereka ini kayaknya. Berapa hari kemudian saya pergi ke tukang jahit, ada foto itu lagi. Banyak kali pemilihnya nih. Saya bertanya, Pak, mohon maaf ini foto nenek moyang kalian ya. Saya tengok banyak di pasar-pasar ini foto ini. Oh, bukan. Ini foto orang saleh dan ini orang sakti. Ya, daun berubah jadi uang dengan dia. Foto orang saleh, foto orang sakti. Yang kuburannya dikuburkan di sana tuh, daerah barat sana. Subhanallah. Jadi saya katakan, Bapak letakkan ini untuk apa? Ini orang saleh dicintai Allah Subhanahu wa taala, wali nih. Dengan harapan fotonya saya gantungkan, kecintaan saya kepada dia, memuliakan dia, meletakkan fotonya ini, fotonya ini akan membuat datang cucuran rahmat Allah kepada saya. Dengan foto ini rezeki saya saya harapkan menjadi lancar. Berarti apa dia? Jadi apa dia? Jadi jimat. Subhanallah. Ini ikhwati rahimahumullah taala ketergantungan yang salah. Maka berkata Ibrahim, "Hal yanfa'unakum?" Kata Ibrahim Al-Khalil, ayu au yanfa'unakum au yadhurrun apakah patung-patung ini mendatangkan untuk kan keberuntungan sebagian orang sekarang bukan patung aja karena lagi musim demam batu akik batu akik kadang-kadang harganya miliaran rupiah bukan gara-gara batu akiknya tapi karena ada katanya apanya isinya bukan akik sembarang akik tapi akik yang punya isi itu kata mereka Wallahi ini kesyirikan. Ini batu membuat kaya raya nih. Berapa harganya? Udahlah untuk antum 29 miliar aja beli. 10 miliar lah enggak 29 miliar. Wallahi yang membeli batu akik ini untuk tujuan itu dengan harga seperti itu bahlul. Tahu antum bahlul? Tanya kepada ami-ami antum ini. Tahu mereka itu. Subhanallah. Yang namanya makhluk lan yanfa' walan yadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Suatu ketika datanglah Umar bin Khattab ketika tawaf dia mencium Hajarul Aswad dan ini batu yang benar-benar wallahi batu yang murni dari surga turun dalam hadis yang sahih. Kalah semua batu akik ini batu surga. Allah turunkan dari surga batu akik, bukan <laughs> batu akik, batu Hajarul Aswad. Dan batu ini pernah dicuri itu oleh orang-orang karam itu orang-orang Syiah, Rafidah. Bertahun-tahun, berpuluh bahkan subhanallah. nggak salah 200 tahun itu batu ada pada mereka baru dikembalikan dengan dibayar mahal-mahal. Apa kata Umar? Inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Saya tahu wahai Hajarul Aswad, engkau batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Laula anna Rasulullah sallallahu qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya Nabi tidak menciummu, saya tidak akan pernah menciummu. Berarti kita mencium Hajar Aswad bukan dengan etikat Hajar Aswad, mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanya karena mengikuti siapa? Rasulullah yang menciumnya dan berkata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku bagaimana cara beribadah kalian. Bahkan Ka'bah yang Allah muliakan. Kita sujud bukan menyembah Ka'bah. Kita sujud menyembah Allah, tapi Ka'bah adalah merupakan kiblat arah menyatukan seluruh kaum muslimin. Kadang-kadang orang-orang musyrikin ini menghujat Islam, mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian melarang menyembah batu. Kalian menyembah batu. Kenapa demikian? Itu Ka'bah kalian sembah. Wallahi kita katakan kami tidak pernah menyembah Ka'bah. Ka'bah adalah merupakan kiblat yang menyatukan kami seluruhnya. Katakan ini untuk mengatur Islam. Bayangkan kalau enggak ada kiblat kita, bagaimana sholat di masjid ini? Ada yang arah ke, ke utara, imamnya ke arah utara, makmumnya ke arah selatan. Kacau balau kalau nggak ada kibat yang menyatukan kita. Bayangkan, ya nanti ketika sholat ada yang ke timur, ke utara, ke selatan. Kacau balau. Kaabah bukan kita sembah. Dia adalah kiblat dan kita mengarahkan ke sana atas perintah Allah. Wa min haitsu kharajtum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun kalian berada, arahkanlah wajahkan kepadanya ketika salat. Subhanallah. Jadi enggak benar kita menyembah Ka'bah. Kita menyembah siapa? Allah tabaraka wa taala yang menitahkan kita ke arah sana. Subhanallah. Kembali kepada dialog Ibrahim. Apa jawaban mereka ketika ditanya apa berhala-berhala ini wahai kaumku, wahai ayahanda, ayahku. Siapa nama ayahnya? Azar. Apakah ini yang kalian sembah memberikan manfaat kepada kalian ataukah menolak dari kalian mudarat? Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Inilah hujah seluruh ahlu, ahlu syirki orang-orang musyrik sepanjang masa sampai hari kiamat. Dalilnya adalah dalil apa? kami dapati orang-orang tua kami begini mereka beragama. Kami dapati inilah cara menyembah orang-orang tua kami. Inilah yang mereka perbuat. Artinya apa? Wallahi di antara penghalang hidayah adalah fanatik, ta'asub taklid buta, mengikuti warisan leluhur yang salah, yang sesat. Wallahi kita bukan menghinakan yang terdahulu daripada kita. Tidak. Kita nggak pernah menghinakan mereka. Kita bersyukur dengan segala macam kebaikan mereka. Tatkala mereka salah, jangan kita ikuti kesalahan-kesalahan mereka. Subhanallah. Jadi jawaban kaumnya Ibrahim mereka mengatakan bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Semua ini kami lakukan hanya mengikuti siapa? Nenek moyang kami sama dengan Abu Talib yang telah mengetahui kebenaran Datang Rasulullah SAW kepada Abu Talib di akhir hayatnya ketika akan meninggal. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilallah. Kalimat inilah yang akan menjadi hujah bagi saya kelak, memberikan untukmu syafaat di hari kiamat. Ketika itu di sampingnya ada Abu Jahal dan satu temannya, Abdullah bin siapa lupa saya namanya. Ya, Berkata Abu Jahal, "Atarghabu an millati abika?" Wahai Abu Talib, apakah engkau sekarang benci kepada agama nenek moyangmu? Kalau andai kata enggak ada Abu Jahal, mungkin Abu Talib akan katakan. Dan ini menunjukkan alangkah ah, bahayanya teman orang-orang yang jelek. Kata Nabi kembali, dirayu Nabi, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan menyelamatkan engkau dirimu. Berkata Abu Jahal, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya dia mengatakan dia di atas agama nenek moyangnya Abu Talib. Dan dia wafat dalam keadaan musyrik. Maka turunlah ayat ketika Rasulullah bersedih. Paman yang membelanya mati-matian tidak masuk Islam. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta ya yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau mau. Tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Apa? Penghalang Abu Talib mengikuti agama Rasulullah. Ta'asub, fanatik, buta kepada agama nenek moyang mereka. Sungguh ikhwan. Kita berhadapan dengan cara beragama seperti ini. Di sebagian kaum muslimin kita katakan inilah agama Rasulullah. Ini dalilnya. Ini Quran. Ini para sahabat mengerjakan demikian. Ini Imam Syafi'i melakukan demikian. Ini Imam Syafi'i kita loh. Kata mereka, enggak. Orang-orang tua kita enggak seperti ini ngajarkan. Kan ini bawa paham baru ini. Orang tua kita dahulu kala enggak seperti ini. Inilah namanya fanatik ta'assub yang tercelah. Inilah penghalang hidayah, subhanallah. Apa kata Ibrahim? Subhanallah. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun? Wahai kaumku, tahukah apa-apa yang kalian sembah? Antum wa abahukumul aqdamun, yang kalian sembah maupun nenek moyang kalian terdahulu, fa innahum aduwwun li, semuanya mereka musuh bagiku. Allahu akbar. Ibrahim begitu kuat Ibrahim. Ketika itu hanya dia sendiri beriman. Ya tentang seluruh manusia. Subhanallah ya fa innahum aduun li semua yang kalian sembah dan nenek moyang kalian semua musuh bagi saya illa rabbal alamin kecuali Tuhan pencipta alam semesta alladzi khalaqani dialah Tuhan yang telah menciptakan saya apakah Tuhan Tuhan yang disembah manusia bisa mencipta apakah Isa bisa mencipta wallahi tidak apakah Uzair bisa mencipta apakah wali fulan bisa mencipta tidak ada yang bisa mencipta Kata Ibrahim, kecuali Rabbul Alamin alladzi khalaqani, dialah pencipta saya. Maka ciri-ciri Tuhan palsu adalah Tuhan yang tidak bisa mencipta. Itu palsu. Subhanallah. Kata Allah, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq?" Apakah sama Tuhan yang mampu mencipta Allah dengan Tuhan yang tidak mampu mencipta semua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Apalagi batu akik. Bagaimana dia mencipta? Dia pun dipatahkan, dia dibelah-belah, dia diasah-asah. Itu mencipta. Itu memberikan rezeki kepada kita. Allah melalui perantara dia laku ketika dijual harga mahal. Dapatlah kita rezeki. Subhanallah. Kata Ibrahim, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah Tuhan yang telah memberikan kepada saya makan dan minum Antum bisa nggak minta kepada berhala-berhala itu makanan? Nggak ada. Bahkan miskinnya sebagian orang berhala-berhalanya dihidangkan makanan dan minuman. Ya nggak Dibuatlah buah-buahan, dibuatlah sesaji, dihantarkanlah ke depan berhala-berhala ini. Taruh kue apem yang nikmat citranya lezat, taruh buah apel, taruh nanas, diletakkanlah di altar penyembahan, lewat anak-anak. Sayang ini dibuang-buang, dihembat mereka. Ya, keluarlah dia, syukur Tuhan kita telah makan. <laughs> Tuhan makan. Tuhan yang bisa makan, pasti dia harus mengeluarkan apa yang dia makan. Isa menjadi Tuhan. Dia makan dan minum. Yang makan minum butuh mencernanya. Allahu Akbar. Tuhan buang air besar. Tuhan buang air kecil. mata pemarahnya dan murkanya Allah ketika mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata Allah telah mengangkat anak, memiliki anak. Ya, laqad ji'tum syai'an idda kalian telah mendatangkan kedustaan yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah belah, bumi terbelah-belah. Langit runtuh, gunung-gunung hancur. An da'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Tuhan punya anak. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا Enggak layak Tuhan punya anak, dia enggak butuh anak. Nanti kalau Tuhan punya anak bakal punya cicit dia, punya cucu. Cicitnya Tuhan. Subhanallah. Maka ikhwan, betapa lemahnya orang-orang musyrik. Akidah mereka itu lemah. Sebagaimana lemahnya sarang laba-laba. Allahu Akbar. Kata Ibrahim, Wa idza maridtu huwa yashfin. Jika saya sakit, Tuhan saya menyembuhkan saya. Subhanallah. Kata orang batu akik ini bisa menyembuhkan berhala kuburan keramat ini bisa menyembuhkan orang. Ada enggak di masyarakat etikat batil seperti ini? Kalau sakit-sakit enggak sembuh ke dokter, Pak, pergi ke kuburan sana, itu manjur loh. Banyak orang ke kuburan itu sembuh penyakitnya. Ada enggak etikat seperti ini? Ada nggak kaum muslimin? Kalau anda kata anda nggak punya keturunan, lambat, ya ke dokter kemana-mana sudah, nggak bisa, nggak ada jalan lain. Pergi ke kuburan sana itu yang dikeramatkan itu kuburan wali, minta di sana kepada dia. Banyak yang manjur. Ada nggak etikat seperti ini? Subhanallah. Syekh Utsaimin Muhammad Utsaimin menyebutkan, ya. Ini ada seseorang. Dia punya akal yang sehat. Dia ah, mengetahui ada kuburan yang dikultuskan manusia. Menjadi berhala tempat rujuknya manusia. Dia berkunjung ke kuburan tersebut untuk sekedar lihat-lihat. Baru sebentar dia datang, datanglah orang lari tergopoh-gopoh. Mengatakan kepada orang yang telah meninggal dalam kubur tersebut, Wahai wali fulan, wahai wali fulan, sungguh istriku mau melahirkan. Tolong bantu, mudahkan dia dalam melahirkannya. Lari tergopoh-gopoh. Wahai wali pulan, mintaku kepadamu. Mudahkan istriku supaya dia melahirkan dengan mudah. Mudahkan persalinannya. Kemudian orang ini pulang kembali ke rumahnya. Datanglah orang yang kedua, berlari tergopoh-gopoh. Dan dia pun berkata, wahai wali fulan, sudah satu minggu anakku nggak kembali pulang. Tolong bantu aku carikan di mana dia dipanggil oleh laki-laki ini, Pak, sebelum Bapak datang, telah ada orang yang mendahului Bapak. Dia minta kepada wali ini untuk memudahkan persalinan istrinya. Sekarang Bapak minta untuk mencari anak Bapak. Kayaknya sekarang sedang sibuk dia untuk memudahkan persalinan sana. Kadang-kadang anehnya satu kuburan, orang rame-rame minta semua hajat mereka. Padahal ketika antum hidup saja, lima orang minta tuntutan satu waktu bisa antum penuhi. Antum ini sedang hidup sekarang nih. Ini antum, siapa namanya? Niko. Abi Niko bilang, Niko sekarang juga ambilkan untuk Abi cangkir. Kata uminya, sekarang juga Niko keluarkan sepeda. Kata adiknya, Niko sekarang juga tolong ambilkan untuk aku mainan. Tiga permintaan dalam waktu yang sama. Bisa nggak dia penuhi? Dia masih hidup nih, bisa. Dalam waktu yang sama bisa. B tubuhku satu. Mi, tubuhku satu. D tubuhku satu. Enggak mungkin aku berpecah-pecah membagi tiga. Enggak mungkin. Itu ketika hidup. Bagaimana orang udah mati? Dikelilingi oleh banyak orang. Macam-macam mintanya. Mintanya pun aneh-aneh. Minta rezeki, minta anak, minta pasangan hidup. Ada dia kemana-mana. Nazar enggak tembus-tembus. Ditolak di mana-mana. Enggak ada. Melamar semua pintu tertutup. Kata orang tu di kuburan Wali manjur, berangkat dia ke sana. Satu waktu mereka menuntut hal yang bermacam-macam. Bahkan ketika hidup aja antum nggak bisa bilang kepada seseorang, tolong mudahkan rezeki saya, nggak bisa. Karena rezeki di tangan Allah swt Bahkan antum nggak bisa berkata kepada dokter, "Pak, dokter sembuhkan saya." nggak bisa. Karena kesembuhan bukan milik dokter. Milik siapa kesembuhan? Milik Allah. Kalau kesembuhan milik dokter, dokter nggak akan pernah sakit dan nggak pernah mati dokter. Dokter sakit, dokter mati. Subhanallah. Lemah ketergantungannya kepada Tuhan-Tuhan ini. Subhanallah. Walladhi yumituni thumma yuhin. Dialah yang telah menghidupkan saya dan dialah yang telah dialah yang mematikan saya dan akan menghidupkan saya kembali. Inilah sifat-sifat Tuhan. Subhanallah. Ya. Ketika Ibrahim tidak ditanggapi oleh kaumnya. Ibrahim marah. Berkatalah Ibrahim dalam hatinya berkata Ibrahim wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, saya akan menghancurkan tuhan-tuhan kalian setelah kalian pergi. Subhanallah. Ketika mereka sedang berhari raya semua sibuk, datanglah Ibrahim ke dalam rumah ibadah mereka sebagaimana kisah yang ma'ruf dalam Quran. Ibrahim bawa kampaknya. Subhanallah. Ya, dia masuk, dia hancurkan semua sembahan-sembahan mereka ini. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia hancur leburkan semua patung-patung ini kecuali satu yang paling besar. Kata Ibrahim, supaya mereka akan kembali kepada yang besar ini kelak bertanya. Dia gantungkan kampaknya di leher patung besar ini, subhanallah. Mereka semua sedang sibuk berhari raya. Besoknya heboh dunia kiamat bagi mereka. Allah Akbar. Mereka masuk hancur semua Tuhan-Tuhan mereka berkatalah mereka. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina Siapa yang telah nekat melakukan tindakan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Innahu minal zalimin. Sungguh dia telah berbuat kezaliman. Sungguh dia orang zalim. Berkata sebagian masyarakat, Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar yang menentang agama kita ini seorang pemuda namanya Ibrahim. Sungguh ikhwati rahimakumullah. Pemuda inilah pembawa segala macam bentuk kebaikan. Pemuda inilah pembawa segala macam bentuk kerusakan. Karena itulah masa muda masa yang paling energik untuk semua kebaikan atau semua bentuk kerusakan. Ibrahim pemuda Allah Akbar. Ini yang semuanya muda-muda di tangan antum inilah agama ini. Hancur. Tidak hanya agama di tangan kita semua ibadah Allah. Yang muda-muda ini semua. Sebagaimana Ibrahim yang muda. Ya antum tengoklah. Semua penjahat-penjahat itu. Tukang begal. Ada nggak tukang begal umurnya 80 tahun? Udah bungkuk-bungkuk, begal. nggak mungkin. Jalan aja udah, matanya udah kabur. Ada. Ada nggak perampok bang udah 100 tahun, 90 tahun? Jalan pun dah gini-gini. Pemuda, subhanallah. Kata mereka, kami dengar seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia yang menentang agama kita ini. Marah Raja Namrud. Ya. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawa dia di hadapan seluruh manusia. La'allahum yashhadun. Agar mereka menyaksikan inilah balasan bagi orang yang menentang kita, menentang Tuhan kita membinasakan, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Datanglah Ibrahim qalu A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Subhanallah. Ya. Mereka bertanya, Tuhannya semua hancur. Apakah engkau yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu. Kata para ulama, Ibrahim tidak berdusta. Ya, Ibrahim mengatakan bal fa'alahu. Benar dia melakukannya. Yang ini. Benar. Karena itulah sebagian qurra berhenti di kata-kata bal fa'alah. Kabiruhum hadza. Bahasa Indonesianya Ya, yang melaku, ya dia yang melakukannya. Yang besar ini, padahal maksudnya dia Ibrahim. Yang besar ini kata terpisah. Ya, dia yang melakukannya. Ini yang besar. Karena itulah sebagian qurra dia berhenti membaca bal fa'alah. Kabiruhum hadza, yang paling besar ini. Ya, dia yang melakukannya, yang paling besar ini. Inilah dalam bahasa Arabnya namanya tauriyah yang dibolehkan dalam keadaan terdesak. Datang orang-orang Jahmiyah memaksa Abu Hanifah untuk mengatakan Quran makhluk. Dengan gampangnya Abu Hanifah mengatakan lihat ini. Ya, Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua ini makhluk. Mereka pun keluar, mereka puas atas permintaan mereka Padahal yang dimasukkan makhluk oleh Abu Hanifah apa? Nih, tangan-tangan ini yang makhluk. Bukan hanya Quran, Quran, Taurat, Jabur. Semua ini makhluk. Memang benar semuanya, tangan ini makhluk kan? Enggak menipu dia. Namanya apa? Tauriah. Ya, ketika Nabi berangkat dengan Abu Bakar, Abu Bakar ditanya oleh orang, "Siapa ini?" kata Abu Bakar, "Hadith tariq." Ini penunjuk jalan. Dikira mereka penunjuk jalan di padang pasir padahal penunjuk jalan Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Kembali kepada kisah ini sebelum kita akhiri akan ada break ini. Ini sudah kena warning kita nih. Insyaallah. Kata Ibrahim, "Fas'aluhu Fas'aluhum in kanu yantiqun." Tanyalah kepada Tuhan-tuhan ini kalau enggak percaya andai kata mereka bisa menjawab. Faraja'u ila anfusihim. Seketika mereka langsung kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Semuanya termenung Seketika hening cipta. Hening cipta dimulai. Mereka pun terpikir-pikir, iya juga. Akhirnya mereka berkata, faqalu innakum antumudz zalimun. Kayaknya memang kita semua ini zalim ini, salah kita ini. Ya. Thumma nukisu ala ru'usihim. Mereka pun tertunduk. Begitulah ahlul bidah. Selama-lamanya hujah mereka pasti kalah. Semua satu satu satu negeri dengan satu orang pemuda habis semua mereka. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Mereka pun berkata, "Laqad 'alimta maha ulai yantiqun Ibrahim." Kau kan tahu mereka semua itu nggak bisa bicara. Udah, inilah <laughs> jawaban yang paling mantap ini. Disembelih Ibrahim mereka semua dengan hujah. Ya. Qala, "Afata'buduna?" min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Bagaimana kalian subhanallah, ya? Bagaimana kalian menyembah apa-apa yang tidak pernah mendatangkan baik manfaat ataupun menolak mudarat? Uffil lakum wa lima ta'budun. Celakalah kalian dan apapun yang kalian sembah. Min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Tidakkah kalian berfikir subhanallah? Ingat ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlul syirki ketika sudah mental, semua hujahnya habis patah, dia akan tunjukkan kekuatan. Ketika dalil kalah, keluarlah parang, nih dalilnya. Jangan tanya-tanya dalil kepada kami. Ketika kalah dalilnya, nih dalilnya sama kamu nih. Itu semua senjata ahlul bid'ah, senjata orang-orang musyrik, senjata orang-orang kufar. Ketika udah kalah patah semua hujahnya, logikanya hancur, seketika mereka menunjukkan kekuatan qalu harriquhu wansuru ahlihatakum mereka pun berujar udahlah banyak kali cerita anak ini enggak usah ditergi lagi dia enggak usah dipedulikan bakar saja dia kita tolong Tuhan Tuhan kita Tuhan ditolong kesian <laughs> subhanallah ya In kuntum fa'ilan dia katakan mampu kita akan tolong tuan-tuan ini kita bakar dia. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini mukjizat tentang Allah. Dia itu ada dan dia membantu wali-walinya. Yang mengingkari Allah lihatlah kebesaran Allah swt taala. Tahu enggak antum dikisahkan mereka mengumpulkan kayu-kayu bukan satu hari, berminggu. Dibuat begitu besarnya kayu-kayu banyak semua dibakar kayu tersebut Ibrahim dicampakkan dari tempat yang sangat jauh subhanallah ya ketika semua kalah hujah ya ketika Jibril ketika Ibrahim di atas walaupun riwayat ini sebagian melemahkannya datanglah malaikat ketika Ibrahim di atas udara datanglah malaikat Jibril wahai Ibrahim butuhkah bantuan saya kata Ibrahim engkau tidak saya butuhkan saya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala tawakal Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami. Jibril enggak saya butuhkan pertolonganmu. Allah saya yang butuhkan. Allah katakan kepada api, "Ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin." Kalau sampai bardan saja Ibrahim bisa mati karena kedinginan. Bardan wasalaman, warning terakhir dan keselamatan kepada Ibrahim. Subhanallah. Fa'aradu bihi kaida. Ya, wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat tipu daya akan menjadikan mereka orang merugi. Ibrahim ketika habis semua kayu-kayu ini, Ibrahim keluar melenggang kangkung dia. Bingung Raja Namrud. Akhirnya diusirlah Ibrahim pergi meninggalkan negeri tersebut. Irak. Dia berangkat. Subhanallah. Demikianlah sesi pertama. Ikhwan sekalian, masih ada yang warna hijau, jangan takut nanti masih ada soal masih ada insyaallah tabaraka taala. Kita break dulu Insya Allah nanti kita akan kembali ya. Silahkan antum yang ngantuk-ngantuk. Silahkan banyak itu kayaknya makanan di mana-mana bisa antum beli. <laughs> Minuman silahkan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.